Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan terakhir lewat, yakni kita sudah membaca dari Sirah Nabawiyah dari perjalanan hidup, hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca dari Al-Fusul fi sirati Rasul, pasal-pasal yang menjelaskan tentang sirah perjalanan hidup Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Alimah Ibnu Katsir rahimahullah taala. <clears throat> Dan pada pertemuan terakhir lewat ya ini kita sering membaca tapi sedikit karena banyak kita menghabiskan waktu dengan membaca akidah ya Di sini insya Allah kita akan baca sedikit panjang tentang permasalahan ini. Disebutkan pada pertemuan telah lewat dari perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita sudah sebutkan bahwa tujuan seorang mempelajari sirah khususnya sirah perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di situ ada dua manfaat yang pertama adalah sebagai ibroh, ini sebagai pelajaran bagi kita. Yang kedua itu adalah bisa menyebut, membangkitkan semangat seseorang ketika beramal, ya dengan dia itu membaca sirah. Ya, ini seperti sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. <clears throat> Sebagaimana dalilnya dalam Al-Quran, ini dengan seorang pelajari sirah itu perjalanan hidup itu bisa E, menjadikan dia itu ibroh pelajaran laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab Allah sebutkan dalam surat Yusuf ketika menyebutkan kisahnya Nabi Yusuf waktu itu perjalanan panjang yang dialami oleh Nabi Yusuf ketika beliau bermimpi bahwa di situ ada raitu sab'a yakni aku melihat di situ ada tujuh bintang demikian juga komar bulan Ra'aituhum li sajidin, mereka itu sujud kepadaku. Kemudian bapaknya Nabi Yakub, ya Nabi Yakub dan itu adalah Israel, Nabi Yakub, ya Nabi Yakub itu Israel. Oleh karena itu Bani Israel ya ini keturunan Nabi Yakub. Mengatakan bahwa sungguhnya engkau akan dicoba. Ya, engkau akan dicoba sampai kemudian saudara-saudaranya berusaha untuk membunuh beliau sampai kemudian beliau bertemu dengan perempuan itu. Sebagian mengatakan zuleha Kemudian juga perjalanan beliau bertemu dengan yakni di, di penjara. Kemudian di akhirnya disebutkan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh di dalam kisah mereka itu sebagai ibrah pelajaran. Kita bisa mengambil pelajaran di situ, kesabaran, demikian juga kegigihan. Ya, itu yang pertama. Yang tujuan seorang pelajari sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah sebagai pelajaran bagi diri kita. Kemudian yang kedua adalah untuk menguatkan menguatkan iman kita. Sebagaimana dalam surat Hud ayat 120. Wa kulanakusu alaika min amba'i rusuli ma nusabitu bihi fuadak. Dan semua semuanya kami sebutkan dari kabar-kabar para rasul itu manusia itu bihi fuadak yang bisa menguatkan hati engkau. Nabi saja dengan membaca kisah para nabi sebelumnya bisa dikuatkan menguatkan keimanannya. Allah menyebutkan manusia itu bihi fuadak yang kami menguatkan dengannya itu hatimu. Alap, apalagi kita lebih butuh lagi dari pelajaran-pelajaran demikian juga kisah-kisah dari para nabi dan orang-orang soleh sebelumnya. Ini ini manfaat pelajari sirah. Yang pertama adalah sebagai pelajaran bagi kita dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, ya untuk menguatkan hati kita. Kadang-kadang seorang mendapatkan ujian melihat kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah di Mekah tidak ada yang menerima, sedikit yang menerima. Ya, sampai kemudian beliau ke Taif, ya ini beranggapan di situ beliau bisa mendapatkan dukungan, ternyata malah dilempari oleh anak-anak kecil ya dengan kotoran-kotoran waktu itu. Sampai dilempari dengan batu, kemudian keluar darah di kepalanya, kepala Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu itu beliau ingat kisahnya Nabi Musa. Fakat udia akbaru min hada. Demikian beliau menyebutkan. Dia telah disakiti. Rahimahullah Musa, semoga Allah merahmati Musa. Dia telah disakiti lebih besar dari ini. Nabi Musa bagaimana perjalanannya di dalam surat Al-A'raf disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Ini ini dua manfaat seorang mempelajari sirah. Pada pertemuan telah lewat disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala <clears throat> tentang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya, juga Ahmad, demikian juga Mahi. Abul Qasim. Ya, Nabi itu mempunyai kunyah. Kunyah itu adalah nama biasanya dari nama anak yang paling besar, anak laki-laki yang paling besar. Ya. Atau boleh juga dengan anak perempuan boleh. Tapi kebanyakan yang paling besar. Di sini Nabi disebutkan kunyah adalah Abul Qasim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Kita sebutkan di situ saudara-saudara Abdullah, bapaknya Nabi. Ada di situ Hamzah, ya ada di situ Abbas itu yang Islam. Ada kemudian yang tidak masuk Islam Abu Talib, Abu Lahab, ya, dan yang lainnya di situ. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim kemudian sampai kepada Quraisy. Kemudian juga ada pun <clears throat> ibu Nabi SAW. ya, maka disebutkan juga oleh beliau Aminah bintu Wahab bin Abdul Manaf bin Suhair bin Kilab bin Murrah. Demikian disebutkan. Kemudian disebutkan juga <clears throat> kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan telah lewat, beliau lahir di tahun gajah Amul Fil. Ya, demikian orang-orang terdahulu. Peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi kemudian disebutkan setelahnya atau sebelumnya. Kemudian juga disebutkan bahwa bapak Nabi itu meninggal dan Nabi waktu itu masih di dalam kandungan. Ya, jadi bapaknya Nabi itu meninggal dan bapak serta ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan dalam hadis keduanya tidak Islam, keduanya tidak Islam. Ya, sudah kita sebutkan pada pertemuan telah lewat. Sebagaimana dalam hadis dalam Sahih Bukhari ketika ditanya Nabi, di mana bapakku? Sebagian pertanyaan, siapa bapakku? Kemudian Nabi menyebutkan bapakmu adalah Hudzaifah. Kemudian ditanya lagi, di mana bapakku? Kemudian disebutkan di situ oleh Nabi, Abi wa abu kafinar. Bapakku dan bapakmu dalam neraka. Demikian disebutkan. Juga disebutkan ya, ibunya juga. Kita sebutkan pada pertemuan terakhir lewat bahwa Nabi waktu itu di dalam kandungan ibunya dan bapaknya sudah meninggal. Itu. Kemudian juga disebutkan setelah itu beliau disusukan oleh Halimah, fa'aradatu Halimah. Ya, Halimah itu yang menyusui. Halimah Sa'diyah kita sebutkan itu tinggal di suatu desa. Dan biasa orang Arab biasanya menitipkan anak-anaknya itu di desa. Di desa-desa disebutkan dengan alasan apa? Di situ bahasanya lebih fasih, bahasa Arabnya lebih fasih. Demikian juga hawanya itu lebih segar. Sebagaimana kita kadang mencari daerah-daerah yang itu di pedesaan yang di situ hawanya segar, demikian juga mungkin orangnya akhlaknya lebih bagus dan sebagainya disebutkan. Maka disebutkan juga oleh Ibnu Katsir kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama, bersama mereka itu empat tahun dengan Halimah Sa'diyah di desa itu. dua tahun dikembalikan lagi. Kisahnya panjang kita sebutkan pada pertemuan lewat ya. Kemudian <clears throat> setelah Nabi dibelah ya, setelah dibelah ketika umur empat tahun itu dibelah oleh malaikat Jibril dan diketahui oleh anak dari Halimah ini dan anaknya itu mengabari kepada Halimah ibunya bahwa Nabi SAW dibelah dadanya ya waktu itu dan kita sebutkan juga bahwa dada Nabi itu dibelah dua kali. Yang kedua ketika beliau melakukan Isra Mi'raj. Ya, sebelum beliau melakukan Isra Mi'raj. Adapun dibelah pertama kali untuk dibuang di situ bagian seton. Ya, bagian seton di situ disebutkan Pangroja. Maka dikeluarkan dikeluarkan di situ khatu seton, garisnya seton, bagiannya seton di diambil, dihilangkan. Ya, Demikian juga kemudian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ingin apa? Ingin Isra Mi'raj, dibelah lagi. Itu yang kedua. Maka di ketika dibelah yang pertama kali ini dikembalikanlah Nabi Muhammad kepada ibunya lagi, ya, dikembalikan ke ibunya lagi. Kemudian juga kita sebutkan <clears throat> ketika ibunya ini Aminah menziarahi pamannya dari sisi ibu ke Madinah ya waktu itu fatwufiyat kemudian meninggal. Meninggal ibunya Bil Abwa ya kita sebutkan pada pertemuan tengah lewat. Ketika dia mau kembali ke Mekah. Walau minal umur sita sinin 6 tahun. Wasalasah ashur dan tiga bulan wa asyara ayam sepuluh hari. Jadi Nabi SAW ditinggal oleh ibunya ketika umur berapa? Ketika umur 6 tahun. Ya, sebagian orang ketika acara-acara maulid Nabi itu ya kan menyebutkan sirah Nabi menyebutkan sirah perjalanan ibu perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyebutkan bahwa Nabi itu ditinggal ibunya ketika umurnya enam tahun. Kemudian kita berikutnya membaca Bapak <clears throat> terima Muslim bin sahih dan Imam Muslim menyebutkan dalam sahihnya hendaknya seseorang itu memperhatikan tentang hadis. Dari situ bisa diketahui hukum-hukum. Kadang-kadang tidak memperhatikan hadis, yang penting hadis, entah itu doaib atau palsu. Di antara mereka itu berani untuk berbohong. Dari situ memberikan kisah-kisah yang dari kisah-kisah yang dusta. Adapun danya dia memperhatikan dari hadis yang sahih. Semua lima Muslim di dalam sahihnya, Ana Rasulullah SAW sesungguhnya Rasulullah SAW lama marra bil abwa ketika beliau melewati abwa. Wa huwa abwa itu apa? Itu suatu tempat. Ya, suatu tempat. Wa huwa dahibun ila Makkah dan dia waktu itu mau pergi ke Mekah. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diutus itu, ketika Nabi sudah diutus, waktu itu beliau melewati Wa, dan Wa tadi kita sebutkan itu adalah tempat meninggalnya ibu Nabi, Aminah, ya, Aminah waktu itu. Maka ketika Nabi melewati Wa, wahwadahi pun ila Mekah dan Nabi waktu itu mau kembali ke Mekah, Amul Fat di tahun Fatku Mekah. Nabi berhasil menundukkan Mekah di tahun yang ke-8, Fatku Mekah. Dan beliau meninggal tahun 10 Hijriah. Istadana rabbahu. Nabi minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala fi ziyarati qabri ummihi untuk menziarahi kuburan ibunya. Jadi kuburannya masih ada di Abuwa itu. Tempat antara Mekah dan Madinah berarti. Maka Nabi ketika minta izin untuk menziarahi dan menziarahi kubur itu banyak manfaatnya. Zurul kubur, tudakirul maut, siarailah kuburan itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Demikian juga Nabi menyebutkan Aksiru dikro hadimil ladat, perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan keledatan. Wa al jamaat dan bisa memisahkan jamaah, memisahkan istrinya, memisahkan dengan anak-anaknya. Banyaklah kita untuk mengingat kematian. Demikian juga Nabi waktu itu ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayu nasi akyas, siapa di antara manusia yang paling cerdas?" Nabi mengatakan, aksaruhum dzikral mauti wa aktsaruhum istidadan." Yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan diri itu orang yang paling pandai, banyak ingat kematian. Ya. Ini seorang kadang datang ke kuburan dia akan memikirkan dia akan masuk di situ, di, lab, di lubang itu tidak ada di situ suatu pun yang bersama dengan dia kecuali amal. Ya, yatabiu al itu salah satu mengikuti mai itu tiga ahluhu wa maluhu wa amaluhu keluarganya hartanya dan amalannya fayarju isnan kembali dua harus pulang istrinya demikian juga anak dia cintai akan pergi yang paling akhir ya, ya, datang malaikat itu Ya, datang malaikat itu, malaikat yang menanyakan dia di kuburan itu ketika orang yang paling akhir, orang yang paling akhir itu keluar dari dari kuburan itu mengantar jenazah itu, maka datang di situ malaikat yang menanyakan dia itu waktu itu. Oleh karena itu Nabi ketika menguburkan jenazah mengatakan pada para sahabatnya, yakni Is'alullah li as-sabat, mintalah kepada Allah agar saudaramu ini dikuatkan. Ya, agar saudara itu dikuatkan. Ini karena waktu itu ketika ditinggal oleh keluarganya, demikian juga hartanya datang malaikat. Hartanya kan menjauhi dia. kok wahid, tersisa di situ satu yaitu apa? Amalan dia itu. <clears throat> maka di sini Nabi ketika menziarahi kuburan ibunya, maka Allah mengizinkan babaka Nabi menangis wa abka man haulahu dan menangis juga sahabat yang di sekitarnya. Waka namahu waktu itu bersama dengan Nabi selesai perang Eh, Fatku Mekah itu alif mukonna yakni bil hadid. Ada seribu orang yang memakai baju besi. Ini kepalanya ditutupi oleh baju besi. Waktu itu menunjukkan bahwa seorang boleh mengambil sebab supaya tidak terkena senjata dengan memakai baju besi. Bukan berarti seorang wah aku tawakal dan sebagainya umpamanya kemudian tidak mengambil sebab. Demikian juga tawakal akhirnya tidak mengambil sebab mencari nafkah. Tidak boleh bertawakal itu dengan mengambil sebab. Bahkan Nabi di sini memakai baju besi Demikian juga sahabatnya waktu itu seribu orang. Seribu orang yang memakai baju besi. Bil hadid dengan besi. Maka waktu itu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin ziarah maka diizinkan. Adapun meminta ampun tidak boleh. Memintakan ampun maka tidak boleh. <clears throat> Dan disebutkan bahwa bapak ibu Nabi itu termasuk ahlu fatrah. Ahlu fatrah. Ahlu fatrah itu adalah masa yang tidak ada diutus di situ Rasul. Ya. Jadi antara nabi sebelumnya Nabi Isa demikian juga Nabi Muhammad waktu itu tidak ada waktu itu rasul lalu fatrah. Maka di situ sebagai para ulama ada tiga. Ada tiga jenis manusia. Ini bisa ditulis orang-orang ulul fatrah waktu itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah balagul hujjah, sampai kepada mereka itu hujjah. Inilah yang inilah yang dialami oleh bapak dan ibu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada ulama Ibnu Imam Asyuyuti taala itu berusaha membuat ya berdasarkan dengan hadis-hadis yang beliau dapat di hadisnya doaib semuanya yang menunjukkan bahwa bapak ibu nabi itu nanti dibangkitkan lagi dibangkitkan lagi dihidupkan lagi kemudian masuk Islam doaib hadisnya sehingga mereka beranggapan bapak ibu nabi itu adalah muslim padahal ini menyelisih dalam Sahih Bukhari mereka ya ini menganggap bahwa kemudian memang disebutkan bahwa nabi Ya, ini bapak Nabi, demikian juga ibunya kafir, kemudian apa dibangkitkan lagi, kemudian masuk Islam. Demikian jawabannya. Dan itu adalah lemah, ini. Yang benar adalah ini, yaitu jenis alufator yang pertama, balagul hujah sampai pada mereka itu hujah Pak Aba, menolak. Ya, menolak, menolak Islam, menolak ya ini ajaran Nabi Isa yang sebenarnya. Ini jawabannya. Dan inilah disebutkan Bapak dan Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masalah ini tidak terlalu bermanfaat bagi kita ya enggak? Ya tidak terlalu bermanfaat bagi kita dalam artian eh, kemudian kita bisa ini dan itu. Eh, pokoknya kita yakini apa yang dalam hadis yang sahih. Yang kedua adalah kabilah, kabilah dakwah, menerima dakwah. yakni orang ahlu fatrah antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad tidak ada di situ disebutkan nabi-nabi. Ya, ada yang mengatakan Nabi Daniel dan sebagainya. Tidak ada Rasul ya, tidak ada Rasul. Ya, sebutkan seperti itu. Wallahualam. alam. Dan waktu itu dia menerima dakwah. Ini jenis yang kedua dari Alul fatrah Alul fatrah yakni masa yang tidak diutus di situ, di situ nabi dan tidak diutus di situ rasul. Ya, maka waktu itu ada yang dia itu menerima dakwah sebelumnya dari para nabi sebelumnya. Ini. Adapun bapak dan ibu nabi termasuk yang pertama tadi. Yang ketiga adalah lam yablug qablahum. Tidak sampai dakwah sedikit pun, tidak sampai dakwah sedikit pun. Kalau yang pertama tadi ahlu fatrah masa tidak ada rasul dan tidak ada nabi waktu itu yang menolak ajaran sebelumnya. Yang kedua menerima. Yang ketiga ini memang tidak sampai kabar, sama sekali tidak ada kabar. Bahkan sebagian mengatakan di zaman kita ini ada Dari yang pedalaman sekali, tidak ada di situ orang yang menyampaikan dakwah sedikit pun. Mungkin suku-suku yang suku asmat atau yang lainnya yang tidak sampai oleh alam, tapi sebagian sudah sampai dakwah orang-orang Kristen, Nasoro dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada dakwah sedikit pun. Maka seperti ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Asmat bin Syarik hadis Sahih. Bagaimana mereka nanti di akhirat? Kalau tadi kan sudah, yang pertama, kedua jelas. Yang pertama masuk neraka, yang kedua tadi masuk surga. Kalau ini memang belum sampai pada mereka itu dakwah. Maka sungguh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti dalam hadis Aswad bin Syarik, ikhtibar dicoba dia nanti. Dicoba ketika hari kiamat nanti, ya di akhirat, di hari akhirat nanti, yaumul akhir, maka dia nanti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam api. Yang dia itu mau masuk, masuk dalam surga. Karena dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian mereka nanti ya, yang dia itu tidak mau masuk dalam api itu, maka dia masuk dalam neraka. Karena sudah diperintahkan tidak mau taat. Jadi nanti dicoba bagi mereka itu yang kemudian diperintahkan masuk dalam api dan menerima, dia masuk dalam surga. Dan yang menolaknya, maka dia nanti masuk dalam neraka. Kemudian setelah itu disebutkan setelah tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau <clears throat> melewati Abu tadi, ya, kemudian minta itu kepada Allah untuk menziarahi kuburan ibunya, kemudian diizinkan. Adapun memintakan ampun maka tidak tidak boleh. Falamma matat ummuhu Ketika meninggal ibunya ketika umur berapa tadi? 6 tahun. Hadonatu Ummu Aiman. Kemudian hadonat diasuh. Hadonah ini diasuh. Berarti Nabi sudah yatim piatu. Tidak punya bapak, demikian juga tidak punya ibu. Maka kemudian Ummu Aiman ada seorang perempuan sahabiah, ya. Dia itu yang mengasuh Nabi. Wahya maulatuhu dan dia itu Ummu Aiman ini, seorang perempuan ini itu adalah budaknya Nabi. Dari sisi mana? Warasaha min abihi. Nabi mendapatkan warisan dari bapaknya. Nah, tetap ada waktu itu waris mewaris. Nabi mendapatkan e, warisan berupa budak perempuan ini. Namanya Ummu Aiman. Inilah yang mengasuh Nabi. Setelah itu, setelah berumur 6 tahun, Nabi diasuh oleh budak ini. Jadi tadi Nabi pertama diasuh oleh Halimah Sa'diyah ya. Kemudian setelah 4 tahun dipegang oleh ibunya. Ya, kemudian ibunya meninggal umur 6 tahun diasuh oleh Ummu Aiman. Wa kafalahu jaduhu Abdul Muthalib. Yang menanggung siapa? Yang menanggung Abdul Muthalib. Ya, bukan seorang kemudian dibawa kemana kemana mana dibawa oleh oleh kakeknya enggak. Ya tetap diasuh oleh Ummu Aiman tadi, tetapi yang membiayai siapa? Yang membiayai kafalahu yang membiayai itu adalah kakeknya Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib. Kita sebutkan pada pertemuan terlewat ketika Nabi lahir di tahun gajah waktu itu yang ditunjuk sebagai pemimpin waktu itu adalah kakeknya Nabi Abdul Muthalib. Ya, ketika waktu itu Abraha ya, atau raja yang memimpin pasukan bergajah itu ingin menghancurkan Ka'bah disebutkan ya ini bertanya kepada Abdul Muthalib bahwa aku akan menghancurkan Ka'bah itu. Ini tempat yang terhormat bagi kalian. Maka bagaimana jawaban kakek Nabi Abdul Muthalib? Ya, beliau mengatakan sebagai Ibnu Katsir, ya, kisah yang masyhur walaupun sanadnya diperbincangkan tapi kisahnya terkenal sekali. Ya, dia mengatakan sesungguhnya Ka'bah itu ada yang punya, sedangkan aku sudah sibuk dengan ontaku. Dia punya banyak onta waktu itu, kakek Nabi. Ya, ini aku mengurusi ontaku, sedangkan Ka'bah itu ada yang punya. Yang punya itulah yang Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menjaganya. Demikian orang-orang musyrik eh, punya keyakinan seperti itu. Tetap mereka mempunyai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menjaga Ka'bah tersebut. Akhirnya pasukan ini tetap menyerang. Ternyata demikian disebutkan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahu fi Dalam surat Al-Fil itu. Akhirnya dihancurkan oleh burung ababil. Ya ini Allah sendiri yang yang menjaga rumahnya Mekah tersebut. Maka di sini kemudian Nabi diurusi oleh kakeknya Abdul Muthalib Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal umur ketika Nabi sudah sampai umurnya samani sinin umurnya 8 tahun ya. Ini sudah sekarang 8 tahun. Tuwfiya jaduhu ternyata kakeknya meninggal juga. Kakeknya Nabi meninggal juga. Umur 8 tahun. Yatim piatu tidak punya kakek lagi kemudian beliau. Wa usabihi ila ammihi Abi Thalib. Akhirnya diwasiatkan kepada pamannya. Siapa itu? Abu Thalib. Saudara bapaknya. Saudara dari Abdullah. Li'anahu kana syakik Abdullah fakafalahu. Karena dia itu saudara kandung dari Abdullah. Muhammad bin Abdullah kan? Maka kemudian yang mengurusinya fakafalahu dialah yang mengurusi. Mengurusi makan, minum, rumah dan sebagainya. Wahatahu atau hiyatah. Benar-benar Abu Talib ini mengurusi Nabi dengan mengurusi yang sebagus-bagusnya. Tapi disebutkan di sini oleh saya ya ya bahwa dia itu mengurusinya adalah asobiyah kesukuan saja. Menjaga Nabi bukan karena keislaman tidak. Sampai diutus Nabi, ya sudah sampai waktu itu Nabi diutus oleh Allah Swt sebagai seorang Rasul tidak mau menerima Abu Talib sampai ketika mau meninggal tidak mau menerima dakwah Nabi tidak mau mengucapkan kalimat sederhana la ilaha illallah karena orang Arab mengetahui mana la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah tidak boleh takut Kecuali kepada Allah tidak boleh tawakal, tidak boleh berharap, tidak boleh berdoa, tidak boleh menyembelih kecuali kepada Allah saja. Itu berat bagi orang orang-orang kafir Quraisy mengetahui maknanya. Adapun di zaman kita ya mengucapkan dengan mudah. Bahkan mengucapkan di lagu-lagu itu, ya kan? Mudah saja karena kurang memahami mana syahadat. Di sini Abu Talib tidak mau menerima dakwah Nabi. <clears throat> Waktu itu Abdul Muthalib mewasiatkan kepada Abu Talib dan dia Abu, Abu Talib mengurusi dengan sebenar-benarnya tetapi apa karena kesukuan karena kerabat saja wa nasarahu hina ba'asahullah a'azza nasr dan menolong Nabi Muhammad Abu Talib itu ketika Allah mengutusnya dengan pertolongan yang sebenar-benarnya tetapi karena apa karena kesukuan bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada manfaatnya hal yang demikian ma'anahu kana mustamiran ala syirkihi bersama dengan dia itu terus-menerus dalam syiriknya ila anmat sampai meninggal. Khafafallahu bidzalika min adabihi. Allah meringankan karena dia menolong ya. Karena dia menolong ini khusus untuk apa? Abu Talib saja. Untuk khusus untuk Abu Talib saja. Allah ringankan dengan sebab dia menolong Nabi tadi dari siksaannya. Kama soha al hadis bidalik sebagaimana hadis yang sohi. Yaitu apa? Diringankan dengan adab paling ringan. Apa itu adab yang paling ringan? Naudzubillah yaitu diletakkan jamroh, diletakkan di situ bara, tahu bara, ini bara bara api itu, paham? Ya, arang istilah kita. Diletakkan di bawah kaki dia itu yugla biha di dimagulu. Mendidih otaknya. Itu yang paling ringan yang dialami oleh penghuni neraka. Ya, demikian keadaannya. Sebutkan dalam dalam hadis mutabakun alaih, waktu itu ketika Abu Talib ini mau meninggal, maka Nabi pun mendatangi Abu Talib Mamannya ini telah menolong dia dengan benar-benar menolong. Ya, dari orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Ya am wahai pamanku, kul la ilaha illallah. Ucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Kalimat nuhajulaka bi indallah, suatu kata yang aku membela engkau di, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini saja. Tetapi di sampingnya ada siapa? Ini Abu Jahal. Bapaknya kebodohan, Sebenarnya dia Abu Hakam, tapi dijuluki dengan Abu Jahal. Demikian juga yang lainnya dari orang-orang pembesar-pembesar kafir Quraisy dengan mengatakan atar Gobu amilati Abdul Muthalib, apakah kamu benci? Apakah kamu Abu Talib ketika mau meninggal ini cuma mengucapkan itu saja? Ya, Waktu itu dikatakan oleh Abu Jahal, apakah kamu benci dari agama Abdul Muthalib, dari agama bapakmu? Ini apakah kamu benci dengan agama bapakmu? Ya, tidak, tidak mau kemudian mengikuti agama nenek moyangmu. Akhirnya Abu Talib tidak mau menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menerima, tidak mau mengucapkan kalimat tersebut. Di situ menunjukkan apa? Di situ menunjukkan bahayanya teman-teman jelek. Dan Nabi menyebutkan masalu jalisun soleh wa jalisun su. Hadis mutafakun aleh. Permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek itu seperti permisalan seseorang yang duduk bersama dengan orang yang menjual minyak wangi. Wanakeh alkir dan orang yang dia itu yakni bekerja dengan tukang besi. Bukan berarti menunjukkan pekerjaan tukang besi itu jelek, enggak, tapi misalkan di sini apa? Adapun orang yang dia itu menjual minyak wangi, paling sedikitnya kamu dapat bau harum atau mungkin kamu diberi hadiah atau mungkin kamu belinya. Ini minimal dapat bau harum. Adapun kalau kemudian berteman duduk dengan tukang pandai besi, walaupun pandai besi, ini Suatu yang halal, yang bagus, usaha yang bagus, kerja keras yang bagus. Tapi di sini permisalannya, mungkin kamu mendapatkan bau yang tidak sedap atau bajumu terbakar. Ya demikian. Dan terbukti di sini akhirnya Abu Talib walaupun telah menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dengan pertolongan seperti itu, tapi tidak mau masuk Islam. Dan disebutkan di dalam ya ini sirah berikutnya bahwa waktu itu Abu Talib ini meninggal bersamaan hampir dengan ya ini meninggalnya Khadijah. Sebelum Nabi hijrah waktu itu beliau dalam keadaan sedih. Sebelum ya ini sebelum beliau hijrah ke Madinah itu, maka di situ beliau ditinggal oleh istrinya Khadijah yang membantu dia dalam dakwah. Demikian juga ditinggal dengan pamannya walaupun dalam keadaan kafir Abu Talib waktu itu. Kemudian Nabi SAW dimuliakan Allah dengan apa? Dengan Isra Mi'raj. Ini Isra Mi'raj eh, sebelum beliau kemudian hijrah ke Madinah. Insya Allah sampai di sini.